Huruf 21 mausul. aladzi aladzani aladzina orang yang aladzi aladzani aladzina orang yang Aladi aladani alati ali orang yang alati alatani alati ale orang yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang man siapa yang kelompok satu bidari dengan ka seperti bila untuk ila kepada Allah di atas minjari Fi di dalam andari Atas sehingga bitawa demi Atas sehingga bitawa demi Al-Atfu Wadan au ato famaka am ato salalala amada pun suma demikian salalala bal bahkan hata hingga lakin akan tetapi bal hata hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al aftu dan artinya Huhi dia lelaki Humahima mereka berdua Humhi mereka lelaki Hadiah wanita Humahima mereka berdua Unahina mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua Kum kalian lelaki Kikamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita Iya nih aku nak kami Iya nih aku nak kami